sa'ud as-saud ilal hanan. Naiknya suara ke langit-langit. Ya. Sebenarnya ya terangkatnya suara itu juga merupakan hasil atau kelaziman ya, hasil dari terangkatnya pangkal lidah. Jadi dua-duanya insyaallah makna yang benar dari isti'la. Baik. Coba kita baca huruf-huruf ini. Ho Ho Kemudian Sod So Do Ro To Lo Wo Nah sekarang sukun al, al, al, Dad Al Wain ال ط أط قف أق أق kemudian ظ أض أض أض nah. Tuh Sifat isti'la melazimkan adanya tafkhim ya, melazimkan adanya tafkhim. apa tafkhim? Tafkhim itu suara yang tebal. Ya. Jadi suara yang tebal yang dihasilkan dari dari terangkatnya suara ya, terangkat-langit maka menimbulkan apa? Suara yang menggema yang memenuhi rongga mulut. Ya. So seperti suaranya menggema so. Ya. Berbeda dengan huruf yang bersifat istifal sa ya. suaranya tidak memenuhi rongga mulut sa so sa vo da, ya. po ta ya. nah suara yang tebal tadi ya, yang berat dinamakan apa Tafkin. ya. nah Jadi tafkhim termasuk sifat juga. Ya. Istilah juga sifat, tafkhim juga sifat. Ya. Namun tafkhim ini adalah termasuk sifat aridah. Ya. Jadi tafkhim itu apa sifat aridah. Ya, sifat aridah. Kalau istilah adalah sifat apa? Lazimah. Ya. Namun tafkhim sifat aridah. Baik. Sudah hafal huruf-huruf istilah? Ada tujuh. Khussa, Dautin. Qid. Lagi. Khussa, Dautin. Qid. Baik. Ya. pertanyaan ya, atau uh, minta saran, kan? Bagaimana cara menebalkan huruf dengan benar, yaitu cara mengangkat lidah, ya, untuk memunculkan sifat isti'la ya pada huruf-huruf ini. Karena memang sulit. Ya, diantara kesulitan bagi ajam adalah ini melafalkan huruf-huruf isti'la atau memunculkan sifat isti'la dengan benar. Ini memang sulit ya bagi yang ajam. Maka jalan untuk bisa ke situ adalah dengan tadarrub ya, tadarrub latihan ya, dengan latihan. Ya. Sebagian besar atau kebanyakan kita menebalkan ya mentafkim huruf-huruf istilah atau memunculkan sifat istilah pada huruf-huruf khusus dok, dan qid ya dengan kebiasaan yang berlaku ya, pada masyarakat awam dalam ilmu tajwid ya yaitu dengan mengedepankan bibir ya, atau membulatkan bibir ya, o ini bukan cara yang benar ya. yang betul adalah dengan mengangkat lidah nah caranya mungkin bisa kita ambil dua huruf dua huruf yang satu e, tipis ya, istifal yang satu isti'la dua-duanya satu mahrud ya misalkan sin dan sod ya. Nah, sekarang ucapkan huruf sin sin maftuha sa sa, sa. Ya. huruf sin maftuha adalah sin yang dibuka ya. ya karena dia maftuhah dia harus dibuka sa ya sebagaimana kelaziman dari huruf alif tadi huruf alif bagaimana cara membacanya dengan cara membuka mulut ya. sa maka fathah yang merupakan cabang dari alif ya, harus di wujudkan dengan membuka mulut. Semua huruf yang maftuha harus dibuka. Sa. Sa. Lagi. Sa. Tidak cukup. Sa. Ya. Sa. Ya, belum. Ini belum maftuha. Sa. Dan termasuk lahan. Ya. Mengucapkan sin atau huruf apa saja yang maftuha tapi tidak membuka mulut ya, sa saala saala saala ya sekarang huruf sod sod maftuhah sod maftuhah juga semestinya seperti sin tidak jauh beda ya. dibuka mulutnya tanpa memberikan unsur dhammah ya karena majunya bibir itu apa adalah unsur dhammah yang diberikan ketika membaca huruf dhammah. Kalau begini su ya memang haknya dimajukan bibirnya su. Sad madmumah su. Tapi kalau suat di fathah ya seperti kita tadi memfathah sin sa maka nah, so ya diusahakan tidak ada unsur dhammah ya su ya so ya, so tapi kita buka sebagaimana kita membuka mulut ketika mengucapkan sin. Ya, coba. Sekarang mulailah dari sin. Sa. Sa. Sekarang kita memperhatikan bagian pangkal lidah. Ya. Dalam mengucapkan sin tentunya pangkal lidah dalam keadaan rohah. Sa. Dalam keadaan santai. Sa. Nah, sekarang mulailah menegangkan sedikit-sedikit dengan tetap membuka mulut. Sa. Sa. Fa. Fa. Fa. Fa. Fa. Ah. Mungkin caranya kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana memfathah dengan benar, ya. kemudian dengan mempertahankan bentuk mulut maftuhah ini mulailah perhatian ke bagian pangkal sa so so so nah, sehingga setelah itu akan dihasilkan huruf sod yang mufakhamah yang tebal maftuhah fathan mutammama jadi sempurna ya so ya so bukan mufakham tebal tapi belum maftuhah so ini tebal so ya namun bibir belum mulut belum membuka so atau sudah apa namanya membuka tapi tafkhimnya ada unsur lemah so ya. ini juga keliru mungkin seperti itu ya atau ya kita bisa menggunakan sin dan slot ya atau dal dan bo ta dan ta ya kan mirip-mirip ra dan ro ya kan ra dan ro kalau ro kan besaran, ya kan artinya ada sebagian qurra membaca ro dengan mustafilah atau dengan muraqabah ra ya, ra ra ro ya, ra ya. Baik. alam. Ini yang teknik saja. Bismillah. Istilah itu yang jadi ibrah bagian pangkalnya. Yang jadi ibrah pangkalnya. Ya. ya. Huruf nun naik kan Ujungnya naik kan? An. Ya. Tapi itu tidak tidak menjadi ibrah. Ya. Naiknya ujung lidah pada nun an air langit ya, ya bukan apa bukan ibrah untuk menebalkan ya, sebagai bukan ibrah sebagai e, bukan ya. ibrah akan tebalnya huruf ya. nun tipis kan nah an namun kalau pangkal lidahnya naik jadi tebal on nah, on nah ini yang salah karena nun haknya apa mustafilah on no nah, harusnya na an na Baik. Jadi huruf isti'la ada berapa? Tujuh. Kha, sa, ba, ga, ta, ka, ga. Nah. Selain huruf ini berarti punya sifat istifal. Ya. Istifal artinya inkhifad, ya. tidak naik, lidah. Ya. Atau juga dengan makna yang lain adamu tasa'ud as-saud ya, jadi naiknya uh, apa suaranya tidak naik ya. karena pangkal lidah juga tidak menekan maka juga suara ke bawah ya, seperti Anda lihat pada gambar pada halaman 16 yang di bawah itu huruf kaf ini salah satu contoh huruf istighfar. suaranya kemana arahnya ke bawah ka ka o ya lo ka Ko Wo Baik Dari sini Dari gambar yang tiga itu juga Mungkin bisa kita uh, Ambil faedah juga bahwasanya Isti'la Walaupun dimiliki oleh Qaf dan Wo ya, Namun tingkat tafkhim ya, Pada Qaf dan Wo ya, Tidak tidak sama ya. Jadi huruf wa ketebalannya lebih dibandingkan huruf qaf ya. Wa, qa. Baik. Nah, kemudian istifal ya, lawan dari apa? Isti'la. Huruf-huruf yang selain khussa, dhaghin, qil berarti memiliki sifat istifal. Nah, apabila isti'la itu tadi melazimkan tafkhim, ya, maka istifal melazimkan tartid ada mutafkhim dinamakan tartid jadi suara yang tipis yang tidak memenuhi rongga mulut dinamakan tartid ya sa ya suara yang apa tipis itu namanya tartid sebagai kelaziman dari sifat istighfar nah di bawah ini ada apa maratibut tafkhim ya maratibut tafkhim ada tingkat-tingkat tafkhim tafkhim terbagi menjadi lima maratib ya, ala madhab berdasarkan satu madhab maka tafkhim dibagi menjadi lima yang pertama adalah tafkhim pada huruf isti'la yang berharokat fathah diikuti alif khoba coba kita baca khoba soli <clears throat> Boko ya, Tebal pada kho Ditambah dengan alif ya, Jadi Panjang ya. Makanya dianggap paling kuat Kho So ya. Karena alif termasuk huruf Yang apa Yang mengikuti ya, Tebal tipis huruf sebelumnya ya. Kalau huruf alif ini mengikuti huruf tebal, ikut tebal. Ho. Kalau alif mengikuti huruf tipis, ikut tipis. Ha. Makanya di sini kalau ada huruf isti'la maftuha diikuti alif, maka dikatakan itu adalah tafkhim yang dihasilkan adalah tafkhim pada rutbah ula, pada tingkatan yang pertama. Khoba. Nah, coba baca. Khoba. صالح Boko Ghalibun Ta'atun Qasidan ظالم tingkatan yang kedua yaitu huruf isti'la yang maftuha yang di fathah namun tidak ada alif ha. Kharaja. Coba kharaja. Sabara. Daraba. Ghafara. Tabaqan. Walama. Yang ketiga saat madmumah. Fakhuran. Hasuran. ضرب غلبا قطوفها محظورا نعم jadi sama tidak dibedakan huruf mabmumah ini diikuti huruf mat atau tidak ya, jadi panjang dan pendek ya, sama-sama dalam satu rutbah fakhuran ya baik tidak <clears throat> mempengaruhi ya. tingkatan tafkhim pada huruf yang matmumah diikuti dengan huruf mat atau tidak sama-sama ya dalam rutbah yang ketiga yang keempat ketika sukun ikhrajan ikhrajan islahan adhafan يغلبون يغلبون يطعمون يطعمون تقلبون تظهرون ada tafkhim tur antara dal dan wa ya, ada perbedaan. Ad ini dal Ad. Au. Id. Yau. Uz. um Nah. Jadi jelas ya tafkhim pada huruf-huruf isti'la jelas. Kemudian yang terakhir adalah rutbah khamisah ketika huruf-huruf isyla ini di kasrah akhihi nasibun nudhi'u ghislinin nudhi'u tuqimu wilalin wilalin uh, dan dal. Contohnya wa pada kalimat wailal, wailal, wailalun, wailalun. Allah bedanya istilah bagian pangkal. Ya. Ini jelas nempel ya. Pangkalnya oh, wai. Tapi di awalnya, ya. di awal pengucapan. Ya, setelah itu enggak. Karena yang namanya kasroh, yang naikkan tengahnya. Turun. Bi. Ya nanti seperti ya. Bi. Akhirnya kalau kita panjangkan seperti kalau sebelumnya ada tak misalkan. Bi bi sama kan? Wi bi awalnya saja yang beda. Ini bak tipis, ini wi bok tebal. Namun setelahnya lain dengan alif ya. Kalau alif sangat tergantung dengan huruf sebelumnya, tebal apa tipis. Kalau huruf tebal ya ikut tebal. Ba ya, so. Ya, alif selalu mengikuti tebal tipisnya huruf yang sebelumnya. Tapi kalau ya dan wau tidak ya. Wi ya. B sama. Wu ya. wu sama. Wu wu ya sama. Wu dengan wu sama. Jadi tidak terbawa dengan eh, pada huruf mat ya, selain alif. Baik. Ya, ini perlu tadarrub semuanya perlu tadarrub ya, butuh tadarrub. Baik. pada akhi Akhi ya. Akhi ya. Jadi ya di sini ada tanbih. Hmm. Wa alaihi jadi tadi uh, eh, ar-rutbah al-akhirah apa? di ya, fi halatul kasr ya. فلا يقال عن حرف الاستعلاء المكسور انه مرقق اذا إيه؟ لا نقول بان حرف الاستعلاء المكسور انه مرقق إيه؟ بل يقال هو في ادنى مراتب التفخيم تجد tidak kita katakan huruf isti'la yang maksura itu apa مرقق tidak tapi dia مفخم في ادنى مراتبه pada إيه؟ tingkat ya martabat yang paling rendah. Jadi makanya dalam mengucapkan huruf-huruf mufakhamah eh, huruf-huruf istilah yang kasrah ya tidak tidak boleh mubalaghah. Qila ya qila. Ya ini ada mubalaghah. Dia berada pada tingkat yang adna qila ya qila ya akhi akhihi bukan akhihi ya akhihi nasibun ya. wasbin iya ah iya harusnya nah, kan sebentar aja habis itu turun nah, di awalnya ya. di awal ketika dia masih pada makhrajnya nah itulah takhimnya terjadi akhi akhihi karena khoy, khoy, berarti takhirnya masih tetap langsung panjang. Ya. Ini mubalaghah. Akhihi qila. Ya. Hmm. Baik. Tapi tetap ya, tetap tebal. Ya, jangan sampai kemudian justru ada Eh, tafrid ya. Kita takut untuk menebalkan dengan mubalaghah malah justru tidak menebalkan ya. Qila. Qila ya. Kalau apa namanya? E, ada sebaliknya ya dia bisa tidak memberikan tafkhim ya sehingga membaca qaf seperti ki seperti kaf ya. Qila. Ya, qila ini apa? Ini namanya tafrid ya. Tafrid ya. Kalau tadi qila ifrad ya, terlalu berlebihan, mubalaghah. Bil haqqi dibaca bil haqqi ya, kaf. Ya, baik. Ya, ini <clears throat> tentang maradhibut tafkhim. Di sana ada madhab tsani, ya, ada madhab yang kedua. Bahwasanya tafkhim itu ada tiga tingkat. Tingkat yang pertama adalah <clears throat> huruf isti'la dalam keadaan maftuha Ya. Sama saja apakah setelahnya ada alif ataupun tidak. Ya. Jadi khaba dan kharaja itu satu rutbah. Ya, kalau tadi madhab yang kita tulis di sini madhab yang pertama ya, membedakan antara kho dengan kho membedakan antara so dengan sok. Orang madhab yang kedua disebutkan bahwasanya tingkat yang pertama adalah tingkat isti'la pada huruf ya, tingkat tafkhim pada huruf yang di fathah. Ya, Dan sama pula tingkatannya ya, bila selanya ada alif. Jadi kho dan kho satu rutbah. Tingkat yang kedua ketika sukun ketika eh dhammah ketika dhammah khu ya Baik. ketika dhammah khu su ya. yang ketiga ketika kasrah ya. si khi ya. Baik. Wa amma sukun, adapun sukun maka yu'tabar mashkulan bi harakati ma qablah. Adapun sukun maka apa namanya? dihitung sebagai apa? Sebagai huruf atau tingkat apa? Tingkat tafkhimnya dilihat dari harokat sebelumnya. Ya, kalau harokat sebelumnya fathah, ya berarti dia pada tingkatan yang pertama. Ya, jadi aus, jadi ya pada rutbah apa? Pada rutbah so, is pada rutbah si, us pada rutbah su. Ya. Baik. Jadi ilhak ya diilhakkan diikutkan dengan apa? E, dengan tingkatan huruf ke, tersebut ketika diharokati dengan harokat huruf sebelumnya. Ya. Sekali lagi apa? <laughs> apa lah? Rasih ya, mana ya? Arwahnya. Rasih tadi <laughs> Baik. Eh, alkohol di tafsir ini lebih mudah. Ya, ada lima itu kan. Tapi intinya tadi istilah ada berapa? Untuk istilah ada tujuh khusus dan qil. Ya. Lainnya istisal. Ayo. Gimana? Kalau melihat ini ya, kalau yang kita lihat pada mantap yang kita tulis di sini ya tingkatannya dan lamanya. Ya, ya tingkatannya sama dengan ho, ya kho. Cuman karena tambah alif jadi tambah panjang dianggap dianggap lebih kuat daripada ho, Ya. Padahal sama-sama ho ya, arahnya juga sama ho Ya. Tapi karena ada alif sehingga diangkatan dikatakan akwa, akwa atau ya ala rutbatan. Baik. Sehingga saya dulu juga diterangkan tausih dari <clears throat> guru saya bahwasanya kenapa dhammah ini lebih rendah tingkatannya? Karena dhammah itu apa? Eh, yang saya ingat kasroh ya. Kalau kasroh itu fak turun ya. Jadi itu apa nih pangkal eh, rahang turun. Ya. Berlawanan arah dengan apa? Dengan tafkhim. Kalau tafkhim kan istilah kan naik ke atas ini turun ini turun jadi sangat mengurangi ya, tafkhim pada huruf ketika dikasroh. sehingga anak itu di antara tausih kenapa kasroh ini e, tafkhimnya lebih atau dikatakan pada huruf yang terakhir karena perlawanan dengan konsekuensi atau dengan wakil dari huruf isti'la yaitu tasawud tasawud atau berlawanan dengan makna isti'la. Isti'la itu tasa'udu saud sementara kasrah adalah tasaful hada ya al-faq sufli. Inzal asfaq sufli. Ah. Uh -huh. Tapi nggak ada dari ulama yang mengatakan demikian. Mungkin saja kita ya, Secara zahir tetap kho lebih tebal daripada khu. Iya. Alamnya pun lebih bihi ahad. Baik. Baik, kita merojah dulu dari awal ya. Sekarang kita sudah punya tiga sifat hamas, jahar, syiddah, rafawah, tawasud, isti'la dan istifal. Ayo. Kita mulai ya. Hamzah apa? Jahar, syiddah, istifal. Ya. Ba. Jahar, syiddah, istifal juga. Ta. Hamas, syiddah, Istighfar. Mana? Terus satu-satu apa? Biasa. <laughs> Ya? Biasa. Kalau anak yang ngaca. <laughs> Saya bingung sendiri ya, urut aja. Ya. Ayo, dimulai dari fa ya. Mondar dari kanan. Fa, hamas, bakhor, ahsan. Fa, nah, sekarang jim. التشديد شده جهر istiqlal Jadi isti, pertama jahar dulu biar mudah. Jahar, syiddah, istighfar. Kemudian ha, mudah. Hams. Akhwat. is صفة خاء همس شدة خاء يا همس رخوة استي استفال استعلاء خاء يبقى الدل جهل أحسن أحسن ذل همس تيكا يا عادي بدا ذل جهر أخوان tebal apa tipis? Ba Wo Nah, tipis kan? Tipis ya Oh tipis berarti ahsan, istifal. Jadi dal adalah huruf jahar, bakhawah dan istifal. Dal, dal, ra. شهر توسط استفادة الزاد جهر أحسن بخواه باقي أحسن سبع سن سن همس زين بخواه استفهام أحسن شين همس يا أحسن صد همس أخوان استعلاء ضد جان شهر شدة أو أو أو أو يا رخاء استعلاء نعم طو Hamas ya, hamas sudah. To. Nafasnya mengalir tidak? To. Ya, jahat. Jahat. Tertahan tidak suaranya? terhenti terhenti شدة استعلاء أطعنا أطعنا الضوء الضوء همس ذهب رخوة رخوة استعلاء عين سهر طل سهر عاصم سؤال غير يلا تقصد تدعي Ya. Lain. Nah. Betul. Is. Istighfar kan? Ra. Ra. Gitu. Atau mengucapkan lain gimana? Ra atau gho? Gho berarti apa? Ini apa gini? Siapa? Istilah. Istilah bukan gini gini. Gho. Ya. termasuk istilah. Jadi wain syahr, rokhawah dan istilah. Fa. Anas. Rokhawah. Sifat. Hasan. Qaf. Qaf ya, qaf. Al-qaf. تهب شدة استعلاء كف تهب تهب كا كا كيكو نفسها كبار تبقى كا كيكو همس أك أك هوا همس شدة استفال احسن Lam. Jahat. Oh. Kalau betul gini, ini kayak gini terusnya, <laughs> Jahat. Apa? Rahwah nggak mau bangun, nggak mau bangun nanti. Iya. Terus istilah. Istilah ya. Tapi lam bisa tebal ya nanti bahasanya. Jelas selam termasuk huruf istifham. Mim. Jahar. Qahwa. Bukan. Ingat Lina Umar tidak? Iya. Tausud ya. Sifal Nun. Jahir. Maksud? Sifal. Nun. Jahir ya tadi ya. Nun. Apa? Wow. الكتاب أخوان حسن ها همس شدة أخوان استفهام يا سهر أخوان يا ألف mati ya? mati ya? ada ada ada ada ya ada alif alif alif ini jauh ya jauh jauh huruf jauh tapi punya sifat kan oh, sifat ya iya sifatnya berarti pertama jar jahar terus bahwa bahwa terus sifat baik uh, Baik, setengah dua ya. Tambahkan sedikit ya sifat yang berikutnya apa? Itbaq dan infitah. Ya. Itbaq itu apa? Artinya secara bahasa ilsok. Ya, secara bahasa artinya ilsok. Ilsok itu begini. Maksudnya menempelnya lidah ke langit-langit. Ya. Tapi secara wakil ya tidak ada yang namanya huruf kemudian bagian lidahnya secara utuh menempel langit-langit tidak ada. Tidak mungkin ada lidah tidak ada tidak mungkin ada huruf yang keluar dengan cara menempelkan lidah secara utuh langit-langit ya. Baik, namun ini diberikan kepada beberapa huruf yang ketika diucapkan itu sisa celah antara lidah dengan langit-langit sangat kecil, sangat sedikit ya. Nah, yang sempit ini ya tidak dianggap sehingga dikatakan mulsok sehingga inilah huruf idbak. Ya. Mana idbak adalah demikian ilsok diberikan pada huruf-huruf sad, dot, to, dan wo. mana huruf ini ketika diusapkan maka saud yang hasil, ya, itu terkurung pada ruangan yang sempit, ya, yang masih tersisa antara lidah dengan langit-langit. Coba antum lihat huruf wo ini, huruf wo, ya, ruang yang tersisa sempit ya, dibandingkan dengan huruf qaf. Ayo. Baik. Kalau tadi kita telah mengenal tafkhim, ya. Tafkhim adalah kelaziman dari apa? Isti'la. Isti'la melazimkan apa? Tafkhim. Isti'la melazimkan tafkhim. Istifal melazimkan tarqiq. Itbaq melazimkan apa? Ziyadatun fi tafkhim ya. men men, melazimkan ziyadatu tafkhim ya. Jadi tafkhim pada huruf itbaq itu lebih lebih kuat dibandingkan dengan huruf istilah yang lain. Jadi shad, dhad, ta, wa itu lebih kuat tafkhimnya ya secara umum daripada huruf kha, ghain dan qaf. jadi itbaq ini adalah sifat istilah pada huruf shad, dad, yang lebih kuat dibandingkan pada huruf kho, roin dan kof. Ya, jadi tadi kita berarti sudah menambah satu lagi sifat ketuk. ya. Sedangkan huruf sin, berarti ada huruf ada sifat hamas, rokhwa, istival dan invita. Kalau kita menemukan huruf itu bersifat istival berarti sekaligus pasti invita. Ya. Kalau sudah istighfar pasti inqidha. Baik. Nah, ini empat huruf eh, atau empat sifat, empat pasang sifat yang kita telah pelajari bersama. Adapun pasangan berikutnya idlak dan ismat ini sekedar tertulis di sini tapi saya pikir tidak perlu kita terangkan di sebagian kitab memang tidak disebutkan juga idlak dan ismat ini sebagai sifat. Jadi sekali lagi ini sudah tertulis, cukup ditulis saja, ya untuk baca sendiri. Namun eh, saya lihat tidak perlu diterangkan karena memang secara wakil ya, tidak kelihatan apa namanya wujud perbedaan antara huruf idlak dan ismat secara praktek ya. lain dengan hamus jahar ya, jelas bedanya syiddah rohawah tawasud jelas باستعلاء sifat الباقي yang kita طيب. Ini mungkin yang bisa kita pelajari insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Masih ada enggak ini, pak eh, siang dan Kita lanjutkan sedikit tentang sifat nanti insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit tatbik. Nah, insya Allah taala. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh